dengan keutamaan di bulan tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diberi taufik untuk menjalani hari-hari yang kita lalui dengan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin pada malam Senin tanggal 9, 19 Syaban tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 April tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Biiznillah azza wa jal. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Uddatus Sabirin karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dan kita masih melanjutkan poin-poin yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah tentang hal-hal yang menguatkan dorongan iman, pembangkit keimanan yang terdapat di dalam diri seorang mukmin. Dan pada akhir pembahasan yang telah kita terangkan bahwa hendaknya seorang mukmin menghadirkan pada dirinya bahwa musibah yang menimpa hamba-hamba Allah Azza wa Jal tidaklah melainkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut yang mengharuskan setiap hamba untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki poin yang ke-11 dari hal-hal yang menguatkan pembangkit keimanan. Kata beliau rahimahullah taala ayyu'awwida ba'itsad din wa dawa'iyahu Musara'at al-hawa مصارعة الهوى ومقاومته على qalilan قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته bahwa hendaknya seorang membiasakan pembangkit keimanan itu. Dan dorongan-dorongan yang membangkitkan keimanan, dia membiasakan untuk melawan hawa nafsunya dan menghadapinya secara bertahap, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, hingga dia mencapai sebuah kenikmatan dan kelezatan dengan keberhasilannya mengalahkan hawa nafsu tersebut. Dia harus melatih diri. Membiasakan dirinya untuk melawan hawa nafsu. Membiasakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang membangkitkan keimanan. Membiasakan sholat, berjamaah, membiasakan salat-salat sunnah, membiasakan untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, membaca Al-Qur'anul Karim, zikrullah, demikian banyak tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang wirid-wirid, tentang zikir-zikir. Apa yang diucapkan ketika hendak tidur, apa yang diucapkan ketika bangun dari tidur. Apa yang dilakukan ketika bangun di malam hari. Apa zikir setelah solat, apa zikir pagi, apa zikir petang, apa zikir keluar rumah. Apa zikir ketika berada di sebuah tempat dia singgah di tempat tersebut dan seterusnya. Demikian banyak dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebagian para ulama ada yang uh, menulis dalam satu kitab khusus yang menjelaskan tentang amalan-amalan atau zikir-zikir yang dianjurkan. Amalul yomi wal laylah. Demikian pula termasuk di antara kitab yang masyhur adalah kitab Al-Adhkar karya An-Nawawi rahimahullah taala dan bersama dengan kitab beliau Riyadhus Salihin, di dalamnya juga banyak terdapat zikir-zikir dan doa yang diajarkan. Maka seorang muslim berupaya untuk melatih dirinya melakukan hal-hal yang membangkitkan keimanannya, yang membentengi keimanannya. Sehingga dia berhasil mengalahkan hawa nafsu, Fataqwa hina idin himmatuhu sehingga semangatnya itu menjadi kuat untuk beribadah. Fa inna man dhaqa ladzata syai' qawiyat himmatuhu fi tahsilih. Sebab barang siapa yang merasakan nikmatnya sesuatu, lezatnya sesuatu, maka semangatnya itu semakin kuat untuk mewujudkannya. والاعتياد لمدارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال dan membiasakan diri untuk melakukan amalan-amalan yang terasa berat itu akan semakin menambah kekuatan sehingga dia menjadi terbiasa untuk melakukan amalan-amalan tersebut satu hal yang awalnya terasa berat akhirnya menjadi ringan harus sabar dan senantiasa uh, mencintai dan menyukai apa yang dia lakukan. Hal itu akan menumbuhkan rasa kenikmatan, kelezatan ketika melakukannya. Maka seorang yang menuntut ilmu misalnya apabila dia hendak sukses di dalam mempelajari ilmu tersebut, dia harus cinta kepada ilmu itu. Maka rasa cintanya kepada ilmu tersebut itu akan menumbuhkan sebuah kenikmatan, kelezatan ketika mempelajarinya. Sehingga jangan sampai dia merasa itu sebagai beban. Bahkan itu sebagai kebutuhan dia maka dengan mencintai suatu amalan itu akan menyebabkan dia akan sukses berhasil untuk menyelami amalan tersebut. Maka ini yang yang beliau maksudkan bahwa hendaknya seorang berupaya untuk membiasakan diri sesuatu yang dibiasakan yang mungkin pada asalnya itu adalah hal yang sulit, hal yang berat dia merasakannya lama kelamaan akan menjadi satu kenikmatan. Ada sebagian para ulama itu saking nikmatnya dia merasakan berpuasa sampai di antara mereka ada yang melakukan puasa wisal, menyambung puasa hari ini ke puasa yang berikutnya itu sampai berhari-hari. Bahkan diriwayatkan ada yang sampai 15 hari berpuasa wisol Meskipun berpuasa wisol ini terjadi khilaf di kalangan para ulama yaitu menyambung puasa hari ini dengan puasa esok tanpa makan di malam hari, tanpa berbuka puasa, tanpa makan sahur, tanpa menikmati apapun di malam hari karena dia menyambung ke puasa yang berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan selain Nabi berpuasa wisal? Sebagian para ulama mengatakan bahwa hal itu merupakan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang yang zahir bahwa umatnya tidak diperbolehkan melakukannya. Oleh karena itu ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga ingin berpuasa wisal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk berpuasa wisal. Lalu sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Innaka tughasilu ya Rasulullah?" engkau wahai Rasulullah melakukan puasa wisol. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni lastu kahayatikum. Innama at'amani Rabbi wa saqani." Aku tidak seperti kalian. Allah Azza wa Jal yang memberi makan dan minum kepadaku. Aku tidak seperti kalian. Dan beliau mengatakan man arada yuwasil falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang ingin berpuasa wisal, maka dia boleh berpuasa wisol hanya sampai di waktu sahur. Ketika memasuki waktu sahur, maka dia harus makan. Tidak diperbolehkan dia tanpa makan, tanpa minum, lalu kemudian menyambung ke hari yang berikutnya. Namun di antara para ulama ussalaf ada yang melakukannya menganggap bahwa itu bukan termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di antara mereka ada yang sampai berpuasa wisol berhari-hari. Karena mereka merasakan kenikmatannya, kelezatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ke-12, kaful batin an hadithin nafs. Hendaknya seseorang berupaya mencegah batinnya dia. Mencegah jiwanya dari ada pembicaraan tentang hawa nafsu di dalam jiwa. Jangan dia memikirkan sedikit pun di dalam hatinya untuk melakukan hal itu. Untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan zina. Jangan sampai ada yang terbetik Wa idza marrat bihil khawatir nafaha wa la yu'wiha wa yusakinuha. Dan apabila ada yang terbetik ya. Ada pikiran yang terlintas untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, maka dia segera menafikannya. Dia segera membuangnya. Jangan dia menyimpan Jangan dia membiarkan lintasan pikiran sesat itu untuk selalu bercokol di dalam jiwanya. Jangan. Begitu ada lintasan pikiran untuk berbuat maksiat, dia buang, dia lempar. Dia jauhkan dari dirinya. فَإِنَّهَا tasiru muna. Apabila dia tidak memberi kesempatan kepada lintasan pikiran kemaksiatan pada dirinya, maka sesuatu yang terbetik itu itu akan hilang dengan sendirinya. Akan mati. Akan mati. Wa mata sakan al khawatir sarat amani. Namun kapan ya apa yang terbetik di dalam dirinya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan itu dia menyimpannya Dia simpan di dalam hatinya. Dia tidak membuangnya. Maka itu akan menjadi sebuah amani. Sebuah harapan. Harapan keinginan untuk melakukannya. Waliyadzubillah. Kalau mungkin itu hanya sekedar menjadi sebuah angan-angan. Thumma taqwa. Maka itu nanti suatu saat akan semakin menguat fatasiru humuman sehingga menjadi sebuah keinginan yang hendak dia lakukan. Tumma taqwa fatasiru iradat. Kemudian lama kelamaan menjadi kuat sehingga menjadi sebuah niat, kehendak yang kuat. Tumma taqwa fatasiru azman yaqtarinu bihil murad. Lalu kemudian semakin menguat, semakin menguat sehingga menjadi sebuah tekad yang disertai dengan keinginan untuk melakukannya. Jadi jangan menyimpan perasaan atau lintasan pemikiran untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Kapan itu muncul? Maka segera dibuang. Lalu kita beristiadah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari syaitan. Segera engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim berlindung diri kepada Allah. Karena syaitan itulah yang akan selalu memasukkan ke dalam jiwa seorang pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang, yang menyesatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa syaitan mendatangi salah seorang kalian dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang awal itu tidak mengapa. Siapa yang menciptakan langit? Kamu bisa menjawabnya. Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan ini itu? Allah. Terakhir dia akan memasukkan was-was. Man khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, di sini. Disinilah syaitan ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan Allah? Dia menginginkan agar seorang manusia itu memikirkan ciptaan itu secara berantai, secara tasalsul. Begitu. Kalau ini yang menciptakan berarti dia juga diciptakan oleh yang lain dan begitu seterusnya. Dia menganggap demikian. Ini yang hendak dimasukkan ke dalam jiwa seorang hamba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila pemikiran semacam itu terdapat di dalam diri salah seorang kalian maka hendaknya dia segera berlindung diri kepada Allah dan berhenti dari memikirkan hal itu. Dia putus pemikiran itu. Jangan sampai terlintas lagi di dalam pikirannya. Maka demikian pula lintasan-lintasan pikiran yang kadang yang terkadang lewat di dalam jiwa seseorang untuk melakukan perbuatan kemaksiatan maka segera dia menghentikannya lalu dia menolaknya berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketiga belas Qat'ul alaiq wal asbab allati tad'uuhu ila muwafaqatil hawa memutuskan hubungan dan sebab-sebab yang dapat mendorongnya untuk menyetujui hawa nafsunya, untuk memberi kesempatan kepada hawa nafsunya untuk berbuat maksiat. Hubungan-hubungan itu diputus, adanya relasi-relasi sebab-sebab yang dapat menjerumuskan yang mengajak dia untuk melakukan hawa nafsu, menerapkan hawa nafsunya atau melampiaskan hawa nafsunya segera dia memutuskan hubungan darinya ya hati-hati saat-saat ini banyak sekali al-alaiq wal asbab sebab-sebab yang dapat menyebabkan seorang melampiaskan hawa nafsu yang mungkin pada awalnya seorang menganggap hal itu adalah hal yang ringan, ternyata berbahaya. Apakah melalui pandangan, melihat sebuah pemandangan di hadapannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hubungan-hubungan melalui medsos awalnya chattingan biasa dari biasa jadi luar biasa. Ya. Awalnya mungkin hanya sekedar perkenalan biasa kamu siapa, ini di mana, tinggal di mana dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian uh, saling mengirim uh, data pribadinya atau biodatanya, lalu kemudian terjadi perkenalan yang lebih dekat, lebih dekat akhirnya menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan kemaksiatan. Nah, ini diputus. Ya. Jangan membiarkan memberi kesempatan kepada hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang dapat memalingkan dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisal muradu alla yakuna lahu hawa. Bukan yang dimaksud di sini bahwa seorang itu tidak boleh memiliki hawa nafsu. Oh bukan. Setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu. Namun hawa nafsu yang dimiliki oleh seorang hamba itu harus sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Kita memiliki hawa nafsu itu jelas. Namun yang wajib jangan sampai kita diperintah oleh hawa nafsu kita yang wajib adalah hawa nafsu kita itu tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu yang wajib. Ya. Seorang makan, seorang minum, berkeinginan untuk makan, minum. Itu kan hawa nafsu. Melampiaskan syahwatnya itu hawa nafsu. Namun ada pelampiasan kepada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula pelampiasan kepada apa yang diharamkan Allah Jalla wa ala. Nah, jadi bukan yang dimaksud di sini seorang harus tidak memiliki hawa nafsu. Oh, enggak, enggak begitu. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwa setiap apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya maka di sana pasti ada pengganti yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ini yang dihalalkan oleh Allah. Yang itu merupakan solusi untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Riba diharamkan, ada jalur jual beli yang dihalalkan. Zina diharamkan, ada jalur pernikahan yang dihalalkan. Dan demikian seterusnya. Bal yasrifu hawahu ila ma yanfa'u wa yasta'miluhu fi tanfidhi muradir Rabbi Ta'ala. Namun hendaknya dia mengarahkan hawa nafsunya kepada sesuatu yang memberi manfaat kepadanya dan dia menggunakannya untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah Azza wa Jal dan yang diridainya. Fa inna dzalika yadfa'u anhu syarra isti'malihi fi ma'asi. Sebab dengan cara yang demikian dia akan mampu menolak keburukan untuk menggunakan hawa nafsu itu dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis ini dhaif atau hadis ini hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به atau حتى يكون هواه تبعا لما جئت به tidaklah beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi hawa nafsu itu ada pada diri seorang sebagai manusia. Namun yang wajib adalah berupaya untuk mengontrol hawa nafsu. Jangan hawa nafsu yang mengomando kita. Jangan hawa nafsu yang mengarahkan kita. Jadikan hawa nafsu itu sebagai bawahan yang memimpinnya, yang mengarahkannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang wajib. Fa inna kulla syai' min al insan yasta'miluhu yasta'miluhu lillah fa inna Allah yaqihi shar isti'malihi li nafsihi wa syaitan maka segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia apabila dia menggunakan dan memanfaatkannya untuk Allah maka Allah azza wajal akan menjaga dan memelihara dia untuk dimanfaatkan dengan cara yang buruk untuk dirinya atau untuk syaitan. Fal ilmu illam yakun lillah kana lin nafsi wal hawa. Ilmu kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba maka itu akan menjadi hawa nafsu untuk hawa nafsunya. Wal amalu illam yakun lillah kana lirriya'i wan nifaq. Demikian pula beramal kalau dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti karena riya atau karena kemunafikan. Wal malu illam yunfiq lillahi anfaqa fi ta'ati syaitani wal hawa. Maka harta demikian pula apabila dia tidak menginfakkannya untuk Allah Azza wa Jal, berarti dia menginfakkan dalam ketaatan pada syaitan dan hawa nafsu wal jah illam yasta'mil lillah ista'mala sahibuhu fi hawahu wa hududhihi demikian pula jabatan apabila seseorang tidak menggunakannya karena Allah Subhanahu wa taala maka akan digunakan oleh pemiliknya untuk melampiaskan hawa nafsunya dan untuk mendapatkan bahagian dari dunia wal illam yasta'milha fi amrillah ista'malathu fi ma'siyatihi demikian pula kekuatan seseorang apabila dia tidak menggunakan kekuatan itu untuk menjalankan perintah Allah maka akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala faman awwada nafsahu al-amala lillah lam yakun alaihi ashaqqu min al-amal li ghairihi maka barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak akan menjadi sulit baginya. Tidak akan menjadi berat baginya. Daripada beramal untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi seorang mukmin untuk mengarahkan ini. Kekuatannya diarahkan karena Allah hawa nafsunya diarahkan untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, hartanya diarahkan dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, semuanya karena Allah. Tabaraka wa taala. Sebab kalau tidak, maka ini semua akan dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang menyebabkan dia semakin jauh dan menyimpang dari jalan Allah tabaraka wa taala. Saya kira ini yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini kita sampai kepada poin yang ke-13. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab sampai di sini semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته